Apakah aku masuk surga? Nabi menjawab, "Na'am." Ini bahas oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah tentang prinsip agama yang berisi dua perkara yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار Kemudian jelaslah dengan ini bahwa tidak sahih pewujudan kalimat la ilaha illallah kecuali bagi siapa yang tidak ada dalam hatinya israrun bagi siapa yang tidak ada dalam hatinya israr terus menerus ala mahabbati ma yakrahuhu terus menerus menyukai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mewujudkan makna la ilaha illallah dengan sesungguhnya, enggak mungkin. Akan ada isra terus-menerus. Wala ala iradati ma la yuriduhu Allah. Tidak pula keinginan kepada apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kana kadzalik atau kana fil qalbi syai'un min dzalik kana dzalika naqsan fit tauhid. Maka kapan di dalam hati ini ada perkara seperti itu walaupun sedikit berarti tauhidnya berkurang. Kalau ada banyak berarti kurang banyak. Tauhidnya kurang sempurna lebih jauh lagi. Artinya iradah ila ma yakrahuhu Kehendak, keinginan untuk apa yang tidak disukai oleh Allah atau menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau itu ada dalam hati, apalagi terus-menerus, maka tauhidnya rusak. Wa huwa min syirik dan ini sejenis dari kesyirikan. Maka disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Walihada qala Mujahid fi qawlihi ta'ala oleh karena itu berkata Mujahid dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala la tusyriku bi syai'a Berkata Mujahid, kalau ucapan Allah Subhanahu wa taala jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kata Mujahid, qal la tuhibbu ghairi. Maknanya jangan menyekutukan Allah adalah jangan menyukai selain Allah. Dan jangan menyukai apa yang Allah tidak sukai. Termasuk di dalamnya. Wa sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, Eh, dalam Sahih Al-Hakim biasanya Al-Hakim tidak disebut kitabnya Sahih ya, makanya saya langsung bilang Muslim Sahih Muslim Al-Hakim kitabnya dalam Mustadrak Mustadrak ala Sahihain walaupun kitab Sahih bukan hanya Bukhari dan Muslim ada Sahih Ibn ada Sahih Ibn Huzaimah tetapi karena yang lain tidak sejeli dan seteliti Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka seakan-akan tidak ada sahih kecuali sahih Bukhari dan Muslim. Padahal ada kitab-kitab sahih lain. Baik. Adapun Imam Hakim kitabnya adalah Mustadrak. Mustadrak ala sahihain. Maknanya hadis sahih yang dimasukkan bersama dua kitab sahih. Menurut beliau bahwa apa yang dibawakan dalam kitabnya adalah sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. sehingga dikatakan musadraf ala sahihain. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal asy-syirku akhfa min dabibid dar dalam riwayat dabibin naml ala safa fi lailati dhulma wa adnahu an tuhibba ala syai'in min al-jawr وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني jalla الله Dikatakan dalam riwayat ini dari Nabi SAW bahwa oh, kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut di atas batu hitam di malam yang kelam sama ya. Malam hari semut merayap batu hitam. Semutnya semut hitam. Ya. Dar. Bagaimana kita bisa melihat ya, yang seperti itu samarnya? Ternyata kesyirikan dikatakan akhfa. Lebih samar. Dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam Barakallahu fikum. Mungkin semutnya kelihatan, rayapannya nggak kelihatan dabib dan yani yadubu dabba dubu merayap wadnahu adnahu waalaikumsalam yang paling rendahnya an tuhibba ala syai'in minal jawf yang paling sedikit yang paling kecilnya adalah engkau menyukai sesuatu dari kedoliman sesuatu dari jawur kedoliman kau sukai kau inginkan wa tubghidu ala syai'in minal adal dan engkau membenci sesuatu dari keadilan. Ini yang paling kecilnya. Berarti barakallahu fikum dimasukkan kebencian pada apa yang Allah sukai yaitu keadilan dan menyukai apa yang Allah benci yaitu kezaliman itu dianggap sebagai nau minasyirik, sejenis kesyirikan. Wa halid illa al-hubb wal bughd. Dan tidaklah agama kecuali berisi kecintaan dan kebencian. Allah berfirman, "In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni." Kalau kalian cinta pada Allah, maka ikuti hak. Itu isinya agama. Karena cinta pada Allah mengikuti utusan Allah. Wahada nassun. Kata Ibn Rajab, inilah dalil. Nas. Fi anna mahabbata ma yakrahuhu Allah wa bughdha ma yuhibbuhu Allah mutaba'atun lil hawa. Ini dalil bahwa kecintaan, kesukaan kepada apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah sukai itu berarti mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu. Wal mualatu ala dzalika wal muadatu alaih min syirkil khafi. Dan kalau kemudian berwala mencintai, berloyal pada seseorang atau muadat berben, membenci seseorang di atas perkara tadi, perkara yang salah tadi, maka itu syirkul khafi. Syirik yang sama. Wa kharraja ibn Abi Dunya min hadits Anas. Oh, ada kritikan di bawah. Kutubnya, kitabnya sama dengan saya. Ada kritikan istilah tadi, sahih hakim itu. Itlaqus sehah ala kitabil hakim adalah tasahul. Tasahul ghairu mardi indan nuqad. Siapa yang ngasih? Footnote. Syuaib al dan Ibrahim Di komentari bahwa meletakkan istilah sahih hakim terhadap kitab hakim itu tasahul. Tasahul itu terlalu menggampangkan. Yang ghairu mardi, yang tidak diridhoi oleh para pengkritik-pengkritik hadis. Rawahu aydan Abu Nuaim, diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilya. Sahahahu Al-Hakim, memang disahihkan oleh Al-Hakim. Waraddahu Dahabi, tetapi dibantah oleh Dahabi. Karena Imam Hakim dikatakan mutasahil rahimahullah wa ghafarallahu lahu dengan bahasa yang lebih halus beliau tidak seteliti Bukhari dan Muslim sehingga ada kitab-kitab eh, ada hadis-hadis yang dhaif masuk dalam kitabnya. Padahal dia mau mengumpulkan kitab sahih yang sekedudukan dengan sahih Bukhari dan Muslim. Ternyata ada yang lolos hadis dhaif masuk di dalamnya. Oleh karena itu diperiksa ulang oleh Az-Zahabi. Karena Az-Zahabi mengomentari setiap hadisnya. Betul, kata hakim, hadis ini sahih. Tidak, hadis ini tidak disebutkan dalam dua kitab sahih atau tidak sesuai dengan syarat muslim. Kritik atau disepakati. Maka setiap kalimat sahahul hakim biasanya ada kalimat bahwa ada adzhabi. Disepakati oleh adzhabi. Salam. Kali ini sahahul hakim waraddahu adzhabi, tapi dibantah oleh adzhabi. Biqaulihi dengan ucapan adzhabi, Abdul A'la huwa ibni a'yun ahad ruwatil hadis qala al-Darqutni laisa bithiqah Kata Zahabi, tidak. Abdul A'la, salah seorang rawi dalam hadis ini, yaitu Abdul A'la ibnu A'yun, ahad ruwatul hadis, dikatakan oleh Qutni, laisa bi Dia tidak thiqah. Tetapi ada yang semakna dengan hadis ini dalam riwayat-riwayat yang sahih. Warawahu Ibn Abi Hatim sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir, wa naqala an Abi Zur'ah qawlu hadha hadis dikatakan oleh Abu Zuhra, hadza hadithun munkar. Hadis ini munkar. Ada beberapa hadis yang sahih semakna dengan ini, hanya potongan awalnya saja. Asyirku akhfa min dabi bin naml. Nah. Kemudian selanjutnya, sebagaimana dulu ke dalam kitab Tauhid, minha atau minhu diantaranya adalah ucapan seseorang. Laula kaza laqatalani fulan. Laula fulan laqatalani fulan. Kalau saja tidak karena fulan, maka aku akan dibunuh oleh fulan. Itu sudah termasuk syirkun khafi. Syirik khafi. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya min hadis Anas marfu'an. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Anas secara marfu'. La tazalu la ilaha illallah tamna'ul ibad min sukhtillah ma lam yu'thiru dunyahum ala saffati dinihim fa idza atharu saffata dunyahum ala dinihim thumma qalu la ilaha illallah ruddat alaihim wa qala Allah Ibn Abi Dunya meriwayatkan hadis Anas berfu'an akan terus la ilaha illallah menghalangi hambanya dari kemurkaan Allah. Akan terus la ilaha illallah menghalangi orang yang mengucapkannya dari kemurkaan Allah. Malam yutiru dunyahum ala safati dinihim. Selama orang itu tidak mementingkan dunia daripada akhirat. Selama orang itu tidak mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Safqah artinya intinya atau isinya. Kalau tangan ini safqah. Safqah tayadi. Nah, Faida atharu pada dunia. Kalau sudah lebih memilih isi dunia atas agamanya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ditolak ucapannya. Dan Allah katakan kepadanya. Kedabtu. Kalian berdusta. Karena kalian lebih mencintai dunia. Hadis riwayat oleh Al-Bazzar dari Tariq Ibrahim Ibn Hamzah Az-Zubairi dari Abdullah ibni Muhammad ibni Ajlan dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Hurairah dan Abdullah ibni Muhammad ibni Ajlan dikatakan oleh Al-Uqaili munkarul hadis hadis munkar adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih Benar. tetapi lemah dia kalau hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih itu dikatakan syadz hadis dahsyat. Tetapi sudah bersama kelemahan, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, dikatakan dengan munkar. Tetapi kalau seseorang rawi dikatakan munkar hadis, ini hadis sering meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Kalau Ibn Hibban la yahillu katba hadithihi. Kata Ibn Hibban, tidak halal menulis hadis orang ini. Illa ala jihati ta'ajjub. Kecuali dalam rangka menunjukkan keanehannya. Bagaimana orang ini meriwayatkan hadis seperti ini? Rawa an abihi nuskhatan mawdu'ah. Dia meriwayatkan naskah dari bapaknya mawdu'ah. Hadis-hadis yang palsu. Wa qala Abu Hatim la a'rifuhu wa la a'rif haditha. Kata Abu Hatim, aku tidak mengenali dia dan aku tidak mengenali pula hadis-hadisnya. Wasuila Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ditanya tentangnya. Faqala qad sami'tu minhu wa lam aktub min hadithihi syai'a. Aku pernah mendengar dari dia riwayat-riwayat, tetapi aku tidak menulis dari dia sedikit pun. Kata Abu Zur'ah. Qila lahu hadis Ibrahim bin Hamzah anhu an abihi an jaddihi an Abi Hurairah rafa'ahu la tazalu la ilaha illallah tarfa' ila akhirih faqala ma a'zama ma bihi. Dikatakan oleh beliau, betapa besarnya apa yang dia bawakan ini. Yang bagi an yulqa hadis ada syekh mesti harus dibuang atau dilemparkan hadis syekh ini. Wardahu lahu al-Uqaili hadal hadis. Dibawakan oleh Uqaili hadis ini. Wa qala la yutaba' alaih. Hadis ini tidak terdukung dengan hadis manapun. wa qad jaa 'anil Hasan qauluhu ucapan qultu wa ma'a hadha faqad hassan al-Haythami dengan semua ini Haythami masih menganggapnya hasan dalam bukunya atau kitabnya Majma' Az-Zawaid Al-Haythami حسن إسناده في المجمع مجمع الزوائد والله تعالى أعلم بالصواب فتبين بهذا معنى قوله من شهد La ilaha illallah sadiqan min qalbihi harramahullahu ala nar. Maka jelaslah dengan ini makna ucapan dalam hadis yang sahih, mutawatir. Yaitu siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya akan diharamkan dari api neraka. Tadi dibawakan riwayat-riwayat dhaifah tadi untuk menerangkan makna ini. Wa dan kita katakan cukup dengan hadis sahih ini. Terkandung mana yang tadi? Bahwa kalau tidak sadiqan min qalbihi, maka tidak diterima. Karena hadis sahih berkata, bahkan mutawatir, Man syahida an la ilaha illallah sadiqan min qalbihi harramahullahu ala nar. Qala saya katakan mutawatir fil ma'na. Maksudnya fil ma'na sekian banyak hadis yang maknanya seperti ini. Dan kata para ulama seperti Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid, dia mutawatir. Karena maknanya seperti ini. Ada lafad yang menyatakan man syaida an la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Ada yang menyatakan man qala la ilaha illallah dengan kalimat qala bukan syahida. Kemudian dikatakan mukhlishan min qalbihi. Ada yang menyatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah ada yang menyatakan pula dengan kalimat bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini sahih dan mutawatir secara makna. Wa anna man dakhala an-nar min ahli hadhihi al-kalimah faliqillati sidqihi fi qawlihi fa inna hadhihi al-kalimah idza sadaqat tahurat atau tahharat min al-qalbi kullama siwa Allah bahwa siapa yang masuk neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka niscaya sebabnya adalah karena tidak adanya sidqan min qalbihi karena hadis yang mutawatir tadi semuanya memiliki syarat dan syaratnya semakna sidqan min qalbihi atau mukhlisan min qalbihi atau jujur dari hatinya ikhlas dari hatinya ila akhir maka kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia azab Padahal katanya kalimat la ilallah menyelamatkan dari azab. Maka jawabnya faliqillati سِدْقِهِ karena kurangnya kejujuran. Fi قَوْلِهَا dalam ucapannya. فَإِنَ هَذِي hadil إِذَا صَدَقَتْ karena kalimat la ilallah kalau jujur diucapkan dari hatinya, kalau ikhlas murni dari hatinya, niscaya taharat, niscaya akan membersihkan dari hatinya segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Hatinya akan bersih dari keinginan pada apa yang tidak disukai oleh Allah. Hatinya akan bersih dari kesukaan pada yang diharamkan oleh Allah. Hatinya akan bersih ila akhir. Kalau masih ada keinginan pada apa yang Allah benci atau bahkan lebih mementingkan dunia dari perintah Allah, maka berarti ada nur yang bertentangan dengan la ilaha illallah tadi. Aku mengakui bahwa tidak ada yang aku ibadahi kecuali Allah dan gak akan ada yang aku turuti kecuali Allah. Ternyata hatinya mencintai sesuatu yang Allah benci. Berarti tidak jujur. Atau kalau dengan bahasa yang lebih halus bahwa dia kurang jujur. Kurang jujur. Sesuai dengan seberapa dia mementingkan dunianya di atas perintah Allah. Lebih besar berarti lebih tidak jujur. Nah, Qala faman sadaqa fi qawlihi la ilaha illallah. Siapa yang jujur mengucapkan la ilaha illallah, lam yuhibba siwa. Pasti dia tidak akan mencintai selain Allah. Dan tidak akan mencintai apapun kecuali karena Allah. Walam yarju illa iyah. Dan tidak berharap kecuali pada Allah. Walam yahsha ahadan illallah. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Walam tawakal illa 'ala Allah dan tidak bergantung bertawakal kecuali kepada Allah. Walam tabqa lahu baqiyatun min athari nafsihi wa hawa. Dan gak akan tersisa di hatinya baqiyatun min athari nafsi. Gak akan tersisa di hatinya sesuatu yang mementingkan dirinya atau mementingkan hawa nafsunya di atas Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Wa mata baqiya fil qalbi dan kapan tersisa di dalam hati keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah wa li Allah atau lebih mementingkan sesuatu yang selain Allah min qillatis sidqi berarti dia kurang jujur fi qawliha dalam mengucapkannya naru jahannam tantafi binuri imanil muwahhidin neraka jahannam akan padam dengan cahaya iman seorang mukmin, seorang muwahhid. Kama bil yang masyhur, sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Zahabi. zahabi Taqulun naru lil mu'min. Neraka berkata pada seorang yang beriman. Juz ya mu'min faqad atfa'a nuruka lahabi. Lewatlah wahai mukmin, sesungguhnya cahayamu telah memadamkan lidah apiku. Ketika orang mukmin akan melewati surat, orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang memang pantas untuk dijerumus ke dalam neraka, dia terjatuh dalam neraka. Orang mukmin ini ketika akan melewati dibantu dan didukung oleh neraka dengan kalimat lewatlah segera sesungguhnya cahaya imanmu memadamkan lahabi lahab adalah api atau lidah api faqad adfa nuruka lahabi diriwayatkan oleh dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga dari dua jalan dari Talhah dari Khalid Ibni Duraik dan lain-lainnya. Wa fi musnadil Imam Ahmad dan dalam musnad Imam Ahmad wa sahahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi dari Jabir dari Nabi SAW qala la yabqa birrun atau barrun wala fajirun illa dakhalaha fatakunu 'alal mu'minin bardan wa salaman kama kanat 'ala Ibrahim hatta inna lin-nari dajijan min mardihim. Yang diriwayat Imam Hakim dan disahihkan disepakati oleh <coughs> Zahabi adalah hadis yang dalam Musnad Imam Ahmad ini yang kedua. Walaupun ada makna yang terkandung pada hadis yang pertama tadi, tetapi yang sahahul hakim adalah yang kedua. Tidak tersisa orang baik ataupun orang fajir kecuali memasukinya. Masukinya artinya melewatinya. Ini makna ayat Allah Taala. Inhum illa wariduha. Tidaklah dari mereka kecuali pasti akan memasukinya. Thumma yunajjil ladina taqaw wa yadharad zalimina fiha jithiya. Kemudian diselamatkan orang yang takwa dan kemudian dibiarkan di sana orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang jelek. Al-zalimin, orang-orang zalim. Fatakunu 'alal mu'minin bardan. Tetapi orang beriman ini tidak merasakan panas. Justru memiliki kesejukan. Wasalaman. Dan keselamatan. Seperti yang Allah pernah berikan pada Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar. Allah katakan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau jadi dingin dan menyelamatkan. Dingin itu ada yang membinasakan. Bahkan ada yang menyiksa. Sehingga neraka ada dua bentuk azab. Ada yang dengan panas api neraka. Tapi ada pula dengan dingin yang qaris. Dingin yang menggigit. Ini juga azab. Tetapi yang dimaksud di sini bar dan wasalaman adalah sejuk. yakni dingin yang menyelamatkan. Seperti yang pernah diberikan pada Ibrahim diberikan pada mereka ketika melewati surau. Hatta inna linnari dojijan. Sehingga neraka tadi merintih. Fatakunu 'alal mu'minin bardan wa salaman hatta inna linnari dojijan min bardihim. Dojijan min bardihim artinya neraka merasa apinya kalah dengan dinginnya keimanan seorang mukmin. Wahakada walhamdulillah fahada mirathun warathahul muminin ini adalah warisan yang diberikan dan akan diterima oleh orang-orang mukmin dari keadaan Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang mukmin akan mendapatkan nanti yaumul qiyamah. Fanarul mahabbah fi qulubil mu'minin takhafu minha naru jahannam. Maka kecintaan seorang mukmin atau kecintaan yang ada pada hati seorang mukmin kepada Allah dan kepada apa yang Allah ridhoi itu membuat khawatir api neraka. Lewatlah, lewatlah, cepat. Karena sungguhnya dinginmu memadamkan apiku. Qala al-Junaid, qalat nar berkata neraka, ya Rabbi, law lam uti'ka hal kunta tu'adzibni bi syai'in huwa ashaddu minni? Qala na'am, kuntu usallit 'alaika naril kubra. Qalat wa hal narun a'zam minni wa ashad? Qala na'am naru mahabbati askantuha Qulub awliya'il mu'minin wa fi hadha yaqumu ba'duhum. Kata Al-Junaid, salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh zuhad, ahli zuhud, rahimahullah, yang dibesarkan oleh orang-orang sufi, tetapi beliau masih di batas-batas sunnah, bertanya dikatakan bahwasanya nanti neraka akan berkata wahai Rabbku bagaimana kalau aku tidak mentaatimu apakah engkau akan mengadabku dengan sesuatu yang lebih panas dariku qala na'am iya kalau engkau tidak mentaatiku aku akan adab engkau dengan sesuatu yang lebih dari engkau maka neraka bertanya lagi ketika dikatakan kuntu usallut alaika nari al-kubra aku akan timpakan padamu apiku yang lebih dahsyat. Qalat, Mereka bertanya, Wahai narun a'zam minni wa ashad?" Kata mereka, "Apakah ada api yang lebih besar dan lebih dahsyat dariku?" Qala na'am. Kata Allah, "Iya." Yaitu naru mahabbati. Api kecintaanku yang aku masukkan ke dalam hati-hati para hamba-hambaku orang-orang mukmin, para wali-waliku. Wa fi hadha yaqulu ba'dhum fa fi fuadil muhib naru hawa aharru naril jahimi barduha. Sesungguhnya di dalam hati ini atau dalam hati orang yang muhib fa fi fuadil muhibbi di dalam hati pencinta yang mencintai Allah ada naru hawa bukan hawa nafsu tapi api kecintaan aharru naril jahim yang lebih panas dari api neraka jahim wa abraduha dan yang paling dinginnya paling panas daripada api neraka jahim dan paling dinginnya ini barakallahu fikum ucapan seorang penyair mengungkapkan apa yang disebutkan oleh Al-Junaid bahwasanya ada yang lebih dahsyat dari api neraka yang api neraka takut daripadanya yaitu apa yang ada di hati seorang mukmin dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Karena berapa tokoh-tokoh zuhad seringkali membawa riwayat-riwayat yang dhaifah. Seringkali membawa riwayat-riwayat yang lemah. Karena mereka menganggap kalau itu mendukung untuk takut kepada Allah dan mendukung untuk semakin cinta kepada Allah, tidak mengapa. Itu perbedaannya beberapa tokoh-tokoh sufi dengan tokoh-tokoh ahlul hadis. ويشهد لهذا المعنى hadis معاذ عن Nabi صلى alaihi عليه dan dipersaksikan makna ini di dalam hadis Mu'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Hakim wa wa wafaqahu Zahabi. dari sepakat oleh Zahabi. Yaitu hadis bahwa Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Fa innal muhtadar, seorang yang muhtadar yang akan mati. Muhtabar artinya yang dihadiri kematian. La yakadu yaquluha illa bi ikhlas. Orang yang akan mati tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan keikhlasan. Biasanya. La yakadu. Hampir-hampir. Tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan ikhlas. Saat itu ucapan yang keluar ucapan yang paling jujurnya. Ketika akan mati. Sehingga orang yang jelek keluar kalimat jelek. Orang yang saleh Keluar kalimat yang salah. Mengapa? Karena dia dalam keadaan sudah akan wafatnya. Maka keluar semua aslinya dari hatinya. Nah. Qala wa taubatin dan juga kalau dia di akhir hidupnya mengucapkan dengan ikhlas berarti dia bertaubat. Wa nadamin dan berarti dia menyesal dengan apa-apa yang menyelisihi la ilaha illallah ala ma apa yang telah lewat wa azama ala an la ya'uda ila mithlih dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Wa rajjaha hadzal qaulul Khattabi dan demikian dirajihkan oleh Imam Al-Khattabi, salah satu dari syurah al-hadis. Salah satu dari tokoh-tokoh pensyarah hadis adalah Imam Al-Khattabi. Dalam musannafnya Mufarrid fit tauhid wa huwa hasan dan ucapan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau orang yang mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah dikatakan masuk jannah. Kenapa man qala saja?